Sebagaimana pula kita telah mengetahui bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah berusaha untuk menjaga lisan mereka dari mencela para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang dari para sahabat, menjaga kalbu mereka dari penyakit dengki, penyakit iri yang merupakan salah satu dari penyakit hati terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mendoakan para sahabat agar senantiasa mendapatkan rahmah dan riba dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan Syiah Rafidhah dan juga dari kalangan Khawarij yang mereka sangat memusuhi para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan ahlul bait dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan yang mereka tempuh semuanya adalah abdalal jalan kesesatan yang jauh dari riba Allah Subhanahu Wa Taala jauh dari jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.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 harta fai' haqqun tidak ada hak untuk mendapatkannya al fai' dalam istilah syariat dalam agama Islam maksudnya adalah harta yang didapat dari orang-orang kafir tanpa terjadi pertempuran. Kalau terjadi pertempuran, maka harta orang-orang kafir itu disebut dengan ghanimah. Sedangkan yang tidak terjadi pertempuran maka disebut dengan faid faid <clears throat> merupakan harta yang dikembalikan kepada Baitul Mal, Baitul Mal kaum muslimin. Yang mengaturnya adalah Waliul Amr, dari kaum muslimin untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, seorang yang mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang men, yang menghinakan mereka, yang merendahkan mereka, yang membenci mereka, tidak ada hak untuk mendapatkan Harta fai tersebut. Nah. Walaupun bila ditinjau dari kriteria yang lain sebagai seorang yang miskin, seorang fakir atau ibnu sabil atau yang semisalnya, dari sisi itu sebetulnya berhak mendapatkan. Namun ketika menjela sahabat Rasul saw merendahkan mereka membenci mereka maka tidak lagi berhak untuk mendapatkan harta faid. Apa dasarnya? Dasar yang dibawakan oleh Al Imam Al Humaidi rahimahullah taala adalah keterangan dari ulama salaf di antaranya adalah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Beliau berkata, "Akhbarana bidzalika." Telah menghabarkan kepada kami tentang hal itu bahwa orang yang mencela sahabat tidak dapat faid. Orang yang menghina sahabat tidak berhak mendapatkan harta faid. Yang memberitakan tentang hal ini ghairu wahidin. Banyak orang tidak hanya satu orang an Malik bin Anas dari Al Imam Malik bin Anas. Al Imam Malik bin Anas berfatwa dengan fatwa yang seperti ini. Al Imam Malik bin Anas Al Asbahi rahimahullah taala, beliau adalah Imam muda al Hijrah, Imam kota Madinah di masanya, Sahibul Muwatta, Al Imam Al Mubajjal, Imam yang mulia, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sangat memuliakan Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau belajar dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala dan beliau mengisahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengisahkan ketika membaca Al-Muwatta di hadapan Al-Imam Malik rahimahullah untuk mendapatkan ilmu dan riwayat dari Imam Malik rahimahullah, beliau membuka kitab Al-Muwatta dengan perlahan karena melihat haibah wibawa dari Al-Imam Malik Rahimahullah taala pada jiwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka Al-Imam Malik Rahimahullah taala adalah imam Ahlul Madinah dan imam kaum muslimin. Al-Imam Malik berkata, annahu qala bahwa beliau yakni Al-Imam Malik rahimahullah berkata, qasam Allah taala al-fai'a. Allah Subhanahu wa taala membagi al-fai', menentukan pembagian harta al-fai' di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yang mereka itu ukhriju diusir min diyarihim dari kampung-kampung mereka wa amwalihim dan juga diusir dari harta-harta mereka. Kaum muhajirin dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka terkhusus dari kalangan orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Mekah orang-orang yang kaya. Mereka ketika di Mekah sebagai Eh, pedagang-pedagang yang sukses. Sebagian mereka tentunya. Sahabat Abu Bakar, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan dan yang semisal dengan itu. Mempunyai banyak harta di Mekah. Namun mereka ketika mempertahankan Islam akhirnya diusir dari kampung halamannya, dari Mekah. Dan harta yang mereka punya semuanya ditinggal. Ditinggal di Mekah. Dalam rangka apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam rangka untuk meraih fadl minallah, keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala wa dan dalam rangka untuk mendapatkan riba dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah perintahkan mereka untuk berhijrah dari negeri Makkah yang ketiga itu biladul kufur maka segera mereka tinggalkan kota suci mereka tinggalkan kota Makkah yang ketiga itu Darul Kufur untuk berangkat menuju kota Madinah yang merupakan Darul Hijrah tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu mereka lakukan semata-mata untuk mengharap keutamaan dan riba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wa rasulah dan hijrahnya mereka dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membela rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulaika humus shadiqun. Mereka itu semuanya adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam, di dalam mengamalkan Islam, di dalam membela Islam, di dalam membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang muhajirin. Thumma qala Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka yaquluna senantiasa berkata atau berdoa rabbana fir lana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan ampunilah pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang terlebih dahulu di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami ini rasa benci terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha belas kasihan. Kemudian Al Imam Malik rahimahullah berkata, "Faman lam yaqul hadza lahum falaysa mimman ju'ila lahul fai." Maka barang siapa yang tidak mengatakan ini untuk para sahabat tidak mau bertarahum kepada para sahabat. Tidak mau mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Yang mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu di atas keimanan daripada kita. Falaisa mimman ju'ila lahul fai. Maka dia tidak termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan fai. Dari sini Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa persoalan sikap terhadap para sahabat Allah alaihi ajma'in merupakan aslun min usul sunnah. Aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh hal ini dianggap ringan. Bahkan hal ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersikap yang baik terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Perlu diketahui bahwa hubbus sahabah minal iman. Hubbul muhajirin wal ansar minal iman. Oleh karena itu siapapun dari kita hendaknya berusaha menjadikan hati-hati kita ini dipenuhi dengan kecintaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lihat a'immatus sunnah di dalam kitab-kitab hadis mereka tidak sedikit yang menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya menyebutkan bab-bab khusus atau kumpulan-kumpulan hadis tertentu di dalam kitab sahih tersebut yang berisikan manaqib yang merupakan jamak dari mangkabah kemuliaan-kemuliaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik manaqib al-muhajirin juga manaqib al-ansar bahkan manaqib sebagian dari para sahabat satu demi satu disebutkan di dalam kitab-kitab hadis tersebut. Di antaranya adalah dalam rangka untuk memberikan pencerahan terhadap kaum muslimin dengan hujjah wal bayan yang berasal dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mulia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang harus benar-benar dijadikan suri tauladan dalam hidup ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekiranya pembahasan yang berkaitan dengan aslun min usul ahli sunnati wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lain, maka di sini ada pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan persoalan yang sedang kita bahas. Pertanyaannya adalah Bolehkah Ustaz jelaskan tentang khalifah atau imam kaum muslimin yang dikatakan oleh Rafidah sebanyak 12 orang jumlahnya? Baik. Eh, khalifah atau imam yang berjumlah 12 ini hakikatnya adalah imam dari kalangan Syiah, Rafidah, Al-Ithna Asyariyah Mereka disebut dengan kelompok Syiah Ithna Asyariyah Karena meyakini Adanya 12 imam 12 khalifah Atau 12 pemimpin 12 imam Yang menurut pandangan mereka Semuanya adalah maksum Al-Humaini dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa A'immatuna Syiah Rafidhah Ibn Asyariyah ini Imam-imam kami adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tinggi ini tidak bisa dicapai oleh malakun mukarrab, wala nabiyun mursal. Tidak bisa dicapai oleh seorang uh, oleh malaikat yang paling dekat sekalipun dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dicapai oleh seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Syiah Ibnu Asyariyah yang salah satu tokohnya di abad ini adalah Al-Khumaini mengangkat setinggi-tingginya orang-orang yang mereka yakini sebagai imam dan merendahkan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang diucapkan adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap para rasul Allah Subhanahu wa taala termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah afdalul Anbiya wal mursalin. Beliau adalah afdalul bashar. Sedangkan selainnya adalah di bawah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, perlu diingat bahwa orang-orang Syiah di dalam menentukan imam mereka yang berjumlah 12 ada unsur asabiyah yang ada pada mereka. Dari sisi mana unsur asabiyah itu? dari sisi mereka berupaya untuk menjadikan imam yang 12 ini adalah dari keturunan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tidak diberi bagian sedikit pun keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dari sisi mana asobiahnya? Dari sisi bahwa Husain bin Ali radhiyallahu anhuma adalah salah seorang pemuda Quraisy yang beliau adalah cucu Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan salah satu putri Yazdajir Raja Persia yang ketika itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dua kerajaan besar dunia runtuh di bawah pasukan kaum muslimin yang terlebih dahulu adalah kerajaan Romawi runtuh dalam pertempuran Yarmuk. Berikutnya kerajaan Persia runtuh dalam beberapa pertempuran di antaranya adalah pertempuran Al-Qadisiyah dengan panglima perang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika kerajaan Persia runtuh di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka keluarga kerajaan Persia menjadi tawanan. Di antara tawanan itu adalah tiga putri Raja Persia. Tiga putri Raja Persia yang dibawa ke Madinah sebagai tawanan perang. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bahwa tiga putri ini adalah wanita yang dihormati dan disegani di tengah-tengah kaum Persia. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tiga putri itu kepada tiga pemuda kaum muslimin yang juga terhormat dan disegani di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satu dari mereka dinikahkan dengan putra sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pernikahan itu lahirlah Al-Qasim bin Muhammad salah seorang imam min a'immatit tabi'in di Madinah salah seorang dari al-fuqaha Usabah ahli fiqh di kota Madinah di masa tabi'in. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Yang kedua dinikahkan dengan putra Khalifah Umar bin Khattab yaitu sahabat Abdullah bin Umar dari pernikahan itu lahirlah Salim bin Abdullah bin Umar yang menurut salah satu pendapat juga termasuk dari al-fuqaha us-sab'ah di kota Madinah. Sedangkan yang satu lagi dinikahkan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dari pernikahan itu lahirlah Ali bin Husain Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin putra Al Husain bin Ali bin Abi Talib Nah orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Kemunculan mereka Khususnya yang dari kalangan Persia mereka sangat berupaya untuk menjadikan imam-imam itu dari keturunan Al-Husain bin Ali dari keturunan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib kita lihat 12 imam Menurut pandangan orang-orang Syiah Semuanya terhitung dari Ali bin Abi Talib Kemudian Al-Hasan bin Ali Kemudian Husain bin Ali nah, Setelah Husain ke bawah Menurut pandangan orang Syiah hingga 12 Imam tersebut Semuanya adalah dari keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib Tidak disisakan selain dari jalur ini. Padahal ahlu sunnah wal jamaah ketika berbicara tentang Al-Mahdi, Al-Muntazar, Imam Mahdi yang disebutkan dalam banyak hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan berdasarkan riwayat-riwayat sahihah yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al Imam Mahdi yang kemunculannya termasuk dari salah satu asyratus sa'ah al-kubra tanda di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah dari keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bukan dari keturunan Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Syiah menjadikan Al-Mahdi Al-Muntabar sebagai imam mereka yang 12. Imam mereka yang ke-12. Di sisi lain Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak menghitung imam yang 12 itu dalam artian sebagaimana keyakinan orang Syiah tidak. Tetapi permasalahannya adalah terkait dengan Al-Imam Mahdi. Orang Syiah menyatakan bahwa Imam Mahdi yang yang ada itu adalah keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa di antara rahasia berdasarkan istiqra beliau, telaah penelitian beliau bahwa Al-Imam Mahdi di akhir zaman merupakan keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yaitu dikarenakan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma rela bersabar untuk menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka dan lidima'il muslimin dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan agar tidak ada tidak terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Posisi beliau Al Hasan bin Ali sebagai khalifah setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib baru beberapa bulan melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi maka beliau rela untuk turun dari khalifah dan menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin untuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma sehingga Tahun itu kemudian disebutlah dengan Amrul Jamaah. Tahun tahun persatuan kaum muslimin berada di atas satu pemimpin tidak lagi terjadi pertempuran sebagaimana terjadi pada beberapa waktu sebelumnya. Rasul saw Alaihi Wasallam menyatakan Inna bi hadza sayyid Wasayuslihu Fi'ataini azimataini minal muslimin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Al Hasan bin Ali, sesungguhnya anakku ini dia sebut anak, maksudnya adalah cucu dan e, boleh seorang cucu juga disebut dengan anak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya Al Hasan bin Ali. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, seorang pemimpin, seorang pemuka umat. Dan dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Dia akan mendamaikan dua pasukan besar fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Subhanallah apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi. Dan ini merupakan alamah min alamatin nubuwah. Tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal bahwa orang-orang Syiah Rafidhah Ithna Asyariyah mereka adalah orang-orang yang beragama dengan memerangi kaum muslimin. Beragama dengan menghancurkan Islam. Dari semua sisinya menghancurkan Islam. Kitab suci Al-Qur'an yang merupakan asas di antara asas umat Islam dirobohkan oleh mereka dikatakan sebagai Quran yang palsu berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka jatuhkan dalam rangka untuk menghancurkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menghancurkan uh, apa yang diwariskan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencela, mengkafirkan para sahabat dan istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mereka hancurkan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan menyampaikan kepada kita hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika ketiga ya ketika tiga pilar yang kokoh untuk umat Islam ini dihancurkan, maka habislah Islam. Dari sini tidak sedikit dari para ulama Islam yang mengatakan bahwa mereka adalah kafir. Syiah Rafidhah mereka adalah kafir. Dan itulah keyakinan yang benar terkait dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal terhadap mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum muslimin dari kejelekan dan kejahatan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin.